Semoga Allah meridhoi keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebahagian hari yang ia bertemu musuh di hari tersebut. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunggu hingga matahari tergelincir. Kemudian beliau berdiri di hadapan pasukan kaum muslimin. Kemudian beliau berkhutbah dan menyatakan wahai manusia janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah keselamatan apabila kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya al-jannah, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Kemudian Nabi saw berdoa, Ya Allah, yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kepada kita ketika beliau berkhutbah ataupun memberikan arahan kepada pasukan kaum muslimin yang saat itu akan berperang. Dan salah satu dari kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu peperangan itu berlangsung ketika matahari telah tergelincir. Artinya matahari sedang tidak dalam keadaan panas terik. Maka di dalam hadis ini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'di ayyami ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebahagian harinya yaitu ketika beliau mengikuti bersama kaum muslimin, menunaikan peperangan, melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memimpin peperangan tersebut berupaya untuk menunggu sampai matahari itu tidak terik. Dalam rangka untuk kondisi yang lebih dingin. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Ketika matahari itu sudah tergelincir dalam keadaan suasana yang bisa lebih dingin, maka yang demikian ini akan menciptakan kondisi untuk lebih semangat di dalam berperang. Maka ketika pasukan telah siap, sebagaimana biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada pasukan kaum muslimin. Dan itu bisa kita dapati dalam riwayat-riwayat lain. Ketika pasukan kaum muslimin akan bertempur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Ya. Di dalam peperangan Ahzab demikian juga. Atau di dalam peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan-pesan kepada pasukan yang akan bertempur. Maka di dalam wasiat ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada pasukan kaum muslimin yaitu pesan ya ayuhan nas la tatamannau liqa'a al adu Wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya. Ya. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ay la yambagi lil insani ayatamanna liqa adu ya. al-adu wa yaqulu Allahumma alqini aduwi. Ya. Tidak semestinya seseorang berharap untuk bisa bertemu dengan musuh. Dengan mengucapkan ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku. Yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dan merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing yaitu dengan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Di dalam hadis ini pun disebutkan was'alullaha al-afiyah mohonlah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah tersebut menyampaikan faida laqitumuhum fasbiru ya. apabila kalian bertemu dengan mereka dengan musuh fasbiru maka bersabarlah kalian inilah syahid yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga Al Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan hadis ini di dalam babus sober Di dalam bab pembahasan dalam masalah kesabaran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita bahas ini adalah hadis yang terakhir di dalam babus sober Ya. Bab yang berkaitan dengan masalah-masalah kesabaran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ya, maka apabila kalian bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ini menunjukkan bahwasannya bertemunya kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka itu merupakan bentuk ibtila, merupakan bentuk ujian. Sehingga karena ini merupakan bentuk ujian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabatnya, memerintahkan mereka untuk fasbiru, maka bersabarlah kalian. Ini adalah inti dari hadis tersebut, ya, di mana kaum muslimin yang memang sudah berhadapan dengan musuh diminta untuk bersabar. Bersabar dalam menghadapi peperangan bersama musuh. Dan tentu saja bersabar dan sekaligus juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasbiru bersabarlah kalian wasta'inu billah dan hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah ya, sehingga kalimatullah kalimat Allah Subhanahu wa taala itulah yang tinggi maka bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar menunjukkan bahwasannya ibtila ataupun ujian cobaan dalam bentuk musuh sudah ada di hadapan kaum muslimin itu merupakan ujian yang sangat besar karenanya ketika menghadapi ujian itulah seorang muslim hendaknya bersabar. Artinya jangan sampai kemudian lari. Ya, lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hendaklah kaum muslimin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini pun disebutkan wa'lamu annal jannata ketahuilah oleh kalian sesungguhnya jannah itu ya, tahta zilalis suyuf di bawah bayang-bayang pedang-pedang ya. Ya. Inilah merupakan bentuk keutamaan bentuk keutamaan bagi para mujahid yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keutamaan ya, keutamaan bila mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan mendapatkan sebagai suhada, keutamaan sebagai suhada. Dan itulah yang dimaksud bahwasannya jannah itu di bawah bayang-bayang pedang. Dan apabila mereka mendapatkan mereka tidak menjadi suhada, maka mereka akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk didapatinya Konima dan yang lainnya. Ini adalah bentuk jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah adalah jihad yang harus di bawah kepemimpinan waliul amr. Jihad yang syar'i adalah jihad yang dikomandani oleh waliul amr. Jadi tidak bisa sekelompok kaum muslimin untuk kemudian menegakkan jihad. Tidak bisa kemudian orang per orang untuk melakukan jihad. Karena jihad yang syar'i harus dengan kepemimpinan di bawah waliul amr. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian ia terbunuh ketika menunaikan tugas tersebut maka sesungguhnya yang demikian ini adalah menjadikan mereka sebagai syuhada sebagai ahlul jannah Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahsabanna alladhina في fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun dan janganlah kalian mengira sesungguhnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati bahkan mereka hidup ya, di sisi Rob mereka dan mereka mendapatkan rizki farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun mereka bergembira dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya dan mereka pun girang senang ya, dengan orang-orang yang di belakang mereka yang akan menyusulnya. Sekali-kali mereka tidak ada ketakutan atas diri mereka dan juga mereka tidaklah bersedih. Ya. Wa yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah keutamaan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang ikhlas, berjuang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riwayat yang lain dalam sebuah hadis kudsi diungkapkan ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah tetapi justru di yaumil akhir nanti ia dijerembabkan ke dalam neraka. Apa sebab? Karena ketika ia bertempur, ketika ia berjuang berperang niatnya dalam rangka untuk disebut sebagai seorang pemberani. Niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Maka kemudian pada hari kiamat ia dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat Ketika di dunia, ia menyatakan bahwasannya ia berjihad karenamu, ia berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mendustakannya. Dusta engkau. Engkau berjuang, engkau bertempur dalam rangka agar dirimu disebut sebagai seorang pemberani. Maka kemudian ia mukanya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini ketika sebuah tindakan yang mulia, amalan yang mulia, namun tidak disertai dengan keikhlasan. Amalan yang mulia, jihad adalah amalan yang mulia, tetapi justru menyeret pelakunya ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan keikhlasan. Maka Seseorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ia harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segenap aspek ketentuan ya, ketentuan-ketentuan di dalam berjihad yang sudah diatur ya, di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ia harus menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Sehingga seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lantas menyia-nyiakan amalannya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa bersabar di dalam keadaan genting sekalipun. Ya. bersabar saat menghadapi musuh. Ini ketika peperangan itu sudah ada di hadapan mata. Maka ketahuilah bahwasanya al-jannah surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maka sebagai seorang mukmin harus benar-benar memahami dan penjelasan ini merupakan salah satu dari penjelasan tentang bagaimana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini Allahumma munzil al kitabi wa mujri al sahab wa hazim al ahzabi ihzimhu wansurna alaihim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihzimhum wansurna. Kalahkan mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, taklukkan mereka dan tolonglah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan doa ini ketika peperangan itu akan dimulai. Dan demikianlah ya, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, memerintahkan untuk bersabar tetapi sebagai bentuk ikhtiar juga doa dipancatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka, menaklukkan mereka ini menunjukkan bahwasannya kemenangan itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seseorang tidak boleh kemudian bersombong. Tidak boleh kemudian bangga diri. bahwasannya dirinya lah yang paling berjasa di dalam peperangan. Tidak. Karena Nabi SAW mengajarkan dalam doa ini. Ya, bahwasannya Nabi menginginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar musuh tersebut dikalahkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam ayat disebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Ya. ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. Minta tolonglah. Ya. Jadikanlah. Ya. Jadikanlah. Wasta'inu bis sabri was sola ya. ya. Jadikanlah ya. permohonan memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikanlah sabar dan solat sebagai bentuk ya, wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam ataupun saat menghadapi peperangan. Nah, ini merupakan bentuk bahwasannya kita sebagai manusia ya, adalah makhluk yang lemah. Ya, Rasulullah saw sebagai Khalilullah, beliau memanjatkan doa kepada Allah di saat genting, di saat musuh ya, berhadapan dengan diri beliau dan kaum muslimin. Di saat situasi seperti itu, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat juga bagaimana ketika terjadi peperangan Badar ya, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa hingga ridahnya, selendangnya terjatuh. Begitu seriusnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikianlah pentingnya doa bagi kita semua. Ya. Dan doa itu adalah sesuatu yang masru', sesuatu yang disyariatkan. Ya. Seorang hamba tentu memerlukan pertolongan ya, dari Robnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segenap masalah, ya, segenap perkara yang kita hadapi hendaknya tidak lepas dari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak masalah di sekitar kita masalah anak kita. Jangan kita melupakan untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, doa hendaknya senantiasa dipanjatkan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang soleh, menjadi manusia-manusia yang baik. Untuk kehidupan keluarga kita, Jangan lupakan untuk senantiasa berdoa. Dari mulai memohon diberkahi rizki yang ada. Dari mulai ya, tumbuhnya kasih sayang, kelemah lembutan antar anggota keluarga. Dan seluruhnya memohon kebaikan bagi kehidupan keluarga kita. Doa adalah perkara yang sangat penting. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ya, memberikan teladan kepada kita dalam keadaan akan menghadapi musuh. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memohon pertolongan. Ya. Yang berdoa Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kedua teladan bagi kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di saat-saat genting, di saat-saat yang lapang, ya, di setiap waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan contoh teladan dalam hal berdoa. Maka di dalam hadis ini terkandung beberapa faidah sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, faidah yang pertama, hendaklah seseorang tidak boleh mengharapkan berjumpa dengan musuh. Ya. Tidak boleh seseorang mengharapkan berjumpa dengan musuh. Yang kedua, seseorang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Ya. Keselamatan. Ya. Di dalam setiap keadaan, terutama di dalam keadaan peperangan atau di dalam keadaan-keadaan genting yang lainnya. Dan kemudian di dalam hadis ini pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya, memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tentu akan menolong hamba-hambanya. Ya. Manakala hamba tersebut mau menolong Allah, yaitu mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, apa maksud menolong Allah? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang dimaksud dengan menolong Allah yaitu menegakkan syariat Allah. Menjaga hudud, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga batasan-batasan yang dibolehkan dan batasan-batasan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang muslim ya, ia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaknya ia menjaga syariat-syariat Allah untuk tetap ia tegakkan. Hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya. Intan Intansurullaha yang surkum Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah dengan menegakkan hukum-hukumnya, niscaya Allah akan menolong kalian. Ya. Ini sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya manakala seseorang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah ia tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin ingin memberikan pertolongannya kepada kita, maka tegakkan hukum-hukum Allah kepada kita. Ya. Kenapa kaum muslimin dalam keadaan terhina Kenapa kaum muslimin dalam keadaan senantiasa diinjak-injak oleh musuh-musuhnya? Karena sebahagian dari mereka lalai di dalam menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara mereka ya, tidak kembali kepada ajaran agamanya. Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil bil'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan." la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, kalian sibuk mengurus peternakan kalian. Kalian sibuk dengan pertanian ya, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, maka Allah menimpakan kehinaan kepada kalian tidaklah kehinaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya. Ini ketentuan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kaum muslimin ingin mendapatkan kemenangan yang nyata, maka kembalilah kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Bagaimana mungkin kaum muslimin ya, akan memiliki izzah, kehormatan, kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Sementara sebahagian kaum muslimin, sebahagian mereka mengekor, mengikuti apa yang dimaui oleh orang-orang kafir. Ya. Ya. Mereka mendengung-dengungkan hidup berdemokrasi. Dari siapa demokrasi itu? Ya. Apakah demokrasi itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasulnya? Bagaimana engkau muslimin akan hidup mulia? Akan memiliki izzah, kehormatan. Sementara sebahagian dari mereka bergelimang dengan ya, sistem demokrasi. Ini satu sistem yang memang dijejalkan kepada negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan, ya. dan yang lebih mengherankan lagi, sebahagian kaum muslimin merasa bangga kalau sudah hidup berdemokrasi. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kebaikan bagi kaum muslimin atau kerusakan demi kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya sistem demokrasi. Tidak ada lain yang kita lihat. Kerusakan demi kerusakan. Ya. Sebagian kaum muslimin terseret untuk kemudian menjelek-jelekan waliul amr. Itu adalah salah satu sebab. Ya. Dengan atas nama kebebasan berbicara, lantas kemudian mereka bebas untuk katanya mengkritisi waliul amr. Dan itu bukan sesuatu yang dituntunkan di dalam syariat kita. Ya. Ya. Sehingga dengan demikian Pola pikirnya sudah berubah. Ketika mereka membanggakan sistem demokrasi. Ini satu contoh saja. Ya, dalam hal demokrasi. Belum nanti ajaran-ajaran seperti pluralisme masuk. Ya. Yang menganggap yang inti daripada pluralisme adalah menganggap semua agama itu baik. Itu salah satu ya, ajaran demokrasi, ajaran pluralisme. Belum nanti ajaran liberalisme masuk. Ya. Ini berbagai isme, demokratisme, pluralisme, liberalisme, berbagai isme, isme, isme, isme ini, ini yang sekarang dijejalkan terus ya, ke dalam benak kaum muslimin. Sehingga ya, kaum muslimin semakin jauh dari ajaran agamanya. Padahal kalau kaum muslimin ingin memiliki kehormatan, ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus kembali merapat kepada agamanya, merujuk kepada agamanya. Tapi dengan berbagai isme, isme, isme, isme ini, sebagian mereka, sebagian dari kaum muslimin, ya, menganut pemahaman isme-isme ini. Ya. Mereka memandang permasalahan adalah dari sudut ya, pemikiran-pemikiran orang-orang kafir. Ya. Bukan melihat permasalahan dari sisi syariat. Ya. Maka fitnahnya, fitnahnya sampai-sampai ya, ya, dikatakan kalian tidak ikut Ya. Pemilu, tapi setelah terpilih pemimpin kalian malah menaatinya. Nah, kan begitu. Ya. Tidak ikut demokrasi, tetapi ketika pemimpin itu lahir dari sistem demokrasi, kalian menaatinya. Kan begitu. Ya memang begitu. Ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Ya. Karena di dalam hadis disebutkan kita diperintah untuk ya, mendengar dan taat. Ya. Walaupun pemimpin atau waliul amr itu dari Abdun habasyun, Ya. Abdun habasyun artinya budak Habasyi. Seorang budak itu pada hakikatnya kan tidak boleh jadi pemimpin. Karena statusnya budak. Tetapi ketika dia sudah memegang kepemimpinan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk taat. Kan begitu. Ya. Hakikatnya kan tidak boleh budak itu jadi pemimpin. Tapi ketika sudah memegang kekuasaan, Nabi merintahkan untuk taat. Ya. Sama sistem demokrasi melahirkan pemimpin. Kan begitu. Hakikatnya demokrasi kita tidak setuju. Tapi ketika kekuasaan itu sudah dipegang dari hasil ini, ya kita menaatinya. Ya. Ini karena ya, sekali lagi ya, karena sebahagian kaum muslimin ya, meniru-niru cara berpikir orang-orang kafir. Maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, kita mendapatkan faidah bahwasannya kita senantiasa untuk ya, bersabar ya, di dalam menunaikan ajaran-ajaran agama kita. Ya, di saat berperang, itu pun dalam rangka untuk menunaikan ajaran agama, berjihad. Ya. Di dalam menunaikan ajaran agama yang lainnya, sholat, puasa, Ya. ya. Hidup bersosial, sosialisasi dengan masyarakat. Ya. Itu pun perlu kesabaran. Di dalam mendidik anak-anak kita, itu pun memerlukan kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu adalah satu bentuk ketentuan syariat yang kita semua harus mengamalkannya. Sabar menghadapi berbagai situasi, keadaan, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik ketika menghadapi anak-anak kita, baik menghadapi orang tua kita, baik menghadapi tetangga kita, baik menghadapi masyarakat luas kita. Begitu juga bersabar ketika menghadapi waliul amr kita. Ya. Semuanya dengan bersabar ini kita ya, bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dimanapun berada. Maka Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dalam bab sabar ini ya, memberikan satu pelajaran yang sangat penting sekali arti sebuah kesabaran. asy ya. Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menyebutkan yang namanya sabar yaitu memiliki tiga unsur. Ya. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, kesabaran itu memiliki tiga unsur. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam definisi sabar. As-sabru yang maksudnya sabar adalah huwa habsul lisan anit tasyakki wa tasakhut. Ya, ini yang pertama. Sabar itu menjaga lisan. Ya, dari keluh kesah dan amarah. Yang pertama. Yang kedua. Ya. Wa nafsi anil jaza menahan jiwa dari ketidakstabilan, kegoncangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal jawarih an latmil khudud wasyaqil juyub. Menjaga anggota tubuh menjaga anggota tubuh dari memukul pipi dan merobek kerah baju, merobek pakaian. Artinya dari tiga hal ini, unsur yang pertama, seseorang dikatakan sabar, manakala ia mampu mengendalikan, menahan lisannya. Dari berbagai macam keluh kesah, dari berbagai macam ucapan yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Yang kedua, seorang yang bersabar, ia mampu untuk mengendalikan jiwanya, emosinya, mampu mengekang untuk tidak larut di dalam situasi kondisi tertentu. Yang ketiga, seorang yang sabar ia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak digunakan untuk melakukan sesuatu yang mafsadat, yang merusak. Ya, misalnya tangannya digunakan untuk menampar, tangannya digunakan untuk membanting pintu, tangannya digunakan untuk melempar ya, piring dan seterusnya. Ya seluruh anggota tubuh dikendalikan. Tiga unsur ini, manakala ada pada diri seseorang, mampu dikendalikan. Dia mampu mengendalikan lisannya. Ketika menghadapi situasi genting, situasi yang perlu kesabaran, dia mampu mengendalikan lisannya. Tidak mengeluarkan umpatan, caci maki dan lain sebagainya. Dia tahan lisannya. Dia mampu menahan jiwanya. Tidak goncang, tidak lantas kemudian, aduh bagaimana ini, bagaimana ini, ayah sudah kedukun saja. Tidak. Dia tetap istiqomah. Kondisi jiwanya tetap istiqomah. Kemudian ia mampu menahan anggota tubuhnya. Tidak lantas kemudian tangannya, kakinya, dan yang lainnya untuk kemudian membuat kerusakan. Dia mampu kendalikan. Kalau tiga hal ini ia mampu untuk menahannya, berarti ia orang yang sabar. Ya. Mulutnya diam. Ya. Emosinya kelihatannya tenang. Tapi begitu keluar rumah, marah dia banting pintu, bak, ya tidak sabar. Ya. Tangannya diam, tidak memukul, tidak menampar. Ya. Emosinya stabil, tapi mulutnya ngoceh terus. Gara-gara ini, nah, ini tidak sabar. Jadi tiga unsur ini, kalau ada pada diri seseorang, dia adalah orang yang sabar. Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala.